dikutip dari surat Al-Fatihah iya guru oh iya iyyaka nasta'in. Mana gitu. Khidmatmu mana? Gitu. Mana pelayananmu kata Allah? Kalau kamu bisa melayani aku kata Allah, iya karena aku Maka mau apa yang kamu minta oh iya. Bagaimana kita melayani Allah kan begitu ya? Bagaimana kita melayani Allah? Nah, melayani Allah ini dengan cara melayani hamba Allah melayani sesama kita, melayani makhluk-makhluk Allah. Hatta itu melayani kucing. Bila melayani kucing itu karena Allah, bukan karena ingin apa e, dapat sesuatu dari kucing itu, karena Allah gitu ya. Oh ini hamba Allah, kasihan gitu. Coba kalau kita jadi kucing gimana? Terus kucing juga ngomong iya salah gua apa, gua cuma lewat dia tendang. Nah, ini kasih makan. Terus kita berkhidmat sama kucing, tapi karena Allah. Masuk surga Betul kan? Apalagi udah ketahuan jelas Anda melayani santri, melayani pesantren. Saya memberi semangat lagi kepada saudara semua bahwa setiap perkhidmatan, setiap pelayanan Anda punya hak berdoa. Dan di situ tuh bisa bisa. Nanti ada sesi khusus lagi, insya Allah penguatan ya, untuk jangan meninggalkan saya eh, itu kalau doa, saya bilang ke mau sama siapa dan kawan-kawan di pesantren. Jangan malas-malas doa. Ya Allah jadikan saya penguasa. Jadikan saya pengusaha. Itu harus. Orang muslim sekarang, orang muslimah, ya, orang mukmin dan orang mukminah, orang Islam, sekarang nggak boleh nggak berdoa, ya Allah jadikan kami penguasa dan pengusaha. Itu harus itu. Selain tentunya kan kita berdoa supaya bisa hafal Quran, supaya kemudian bisa bla bla bla seperti yang tadi setiap orang punya doa masing-masing ya. Tapi doa supaya jadi penguasa, pengusaha itu wajib itu. Di darurat Quran masih ya anak-anak tiap pagi sholat minimal itu doa pribadi itu ya Allah jadikan saya pengusaha dan penguasa penguasa dan pengusaha ya. tentu itu induknya kembangannya ada dong yang soleh soleha yang manfaat bla bla bla saya mengulang sedikit dulu materi yang kemarinan supaya anda menjadi lebih bersemangat lagi bahwa anda pun dengan menjadi santri khidmat terhitung sedekah kira-kira UMR karena anda nggak ada gaji kan nah, ketika anda nggak ada gaji sesungguhnya anda bersedekah itu senilai gaji anda mestinya itu Apalagi kalau Anda ternyata sudah menjadi pekerja di tempat yang lain. Gaji yang saudara tinggalkan misalkan 15 juta. Gila nih. Udah punya gaji 15 juta ditinggalkan jadi op yang benar aja kamu. Kamu lihat aja nanti gitu. Makanya jangan mengecewakan orang-orang yang kemudian bekernyit gitu. Jangan kecewakan mereka dengan serius. Enggak bohong, asli. Saudara punya contoh siapa? Saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya itu Dimanapun berkhidmat, saya berdakwah, saya berkhidmat supaya orang kemudian begini, begitu. Insya Allah. Nah saudara, bagi motivasi kedua, selain tadi saudara punya hak berdoa, saudara tambah lagi punya hak berdoanya, kenapa? Karena saudara bersedekah. Bersedekah apa yang udah pasti sedekah waktu, tenaga, pikiran, ya, kebersamaan dengan keluarga, saudara meninggalkan mereka, wayangnya bersenang-senang, saudara kemudian malah berkhidmat gitu. Itu dan sedekah duit karena saudara tidak digaji. jika tidak digaji setahun lagi. Nah, sekarang hitung nih kira-kira ya. Kalau orang misalkan nggak taruhlah dia memang tidak bekerja mahasiswa, dia, dia, tinggalkan sementara kemahasiswaannya untuk cuti Gak boleh ikut program satu khidmat melayani pesantren, melayani pesantren. Dengan izin Allah Gak ada gaji, setara UMR kira-kira 3 juta. 3 juta itu kalau dikali 700 kali lipat itu 2,1 miliar. 2,1 miliar. Yang udah kelihatan tuh rezeki Anda 2,1 miliar. Sebulan, berita 12 bulan. 12 bulan itu setidak-tidaknya 75 miliar. Coba aja bukti. Tentu pencairan Allah dong. Ada yang dicairin dalam bentuk jodohnya, ada yang dicairin dalam bentuk kesehatan ibunya, ada yang dicairin dalam bentuk haji dan umrah, ada yang dicairin dalam bentuk umur panjang. Tapi pencairan rupiah, dolar, real, itu insya Allah akan terjadi. Percaya Nah, bohong. Nah, pada hari ini kita tambahin pelajarannya, yakni jangan sampai merasa. Ya, jangan sampai merasa. Silakan dibuka surah Muhammad. Silakan dibuka surah Muhammad. Surah Muhammad ini surah 47. Ay. Yang 427 Eh, surah Al-Furqan maaf. Surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 23 Surah Al-Furqan surah 25 ayat 23 program santri khidmat ini memang tidak ada gajinya tapi mereka punya satu pos yang, yang insya Allah barokah bernilai manfaat mulia yakni mereka kemudian mendapat pengajaran-pengajaran tahfiz dan entertainment lulus dari satu khidmat satu tahun diharapkan mereka menjadi hafiz dan muhafiz ini hafal 30 juz dan punya kualifikasi ya, bisa mencetak orang lain menjadi juga hafiz itu namanya muhafiz kemudian menjadi entrepreneur setelah dari sini amin insyaallah الشيطان الرجيم وقدمنا إلى maksa <laughs> tuh udah gak bakal dapet tuh jadi hafiz nggak jadi jadi pengusaha nggak jadi dan lebih nanti menyakitkan tragis longsor apa lagi ya sesal nanti adalah ketika amal kita dibawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak mendapati ada catatan apa apapun padahal setahun itu nyapu ngepel bersih toilet bersihin piring anak-anak mata kita di mana-mana nyari ada macam-macam Ibu boleh kita ngomong mana nih ya Allah boleh setahun saya misal gitu ada barangkali ujian juga dari Allah kenapa ketika anda masuk kemari anda udah bersinar dua kali tiga kali anda kan harus bersih bersih kenapa tadi saya nangis ketika baca surat al ada ayat di situ inilah Quran karim Quran ini adalah bacaan yang mulia siapapun yang nempel sama Quran pasti dia mulia Coba nama kamu namanya. Lutfi Karim namanya. Lutfi yang mulia. Coba kamu namanya. Zainuddin Karim, Zainuddin yang mulia. Coba kamu namanya. Maufal Karim, Maufal yang mulia. Tapi dia tidak akan bisa kemuliaan itu nempel sama siapa. lah yang masuhu illal illal mutahharun. Nah, sedangkan kita siapa? Mulut kita bawel, ngomong mulu, ngomel mulu. Yang dilihat perbuatan orang mulu, nggak ada yang lihat perbuatan Allah nggak bersih kalau nggak bersih mentah Loh, kita kan mau berkhidmat sama Quran kita masih belum bersih nih hati nyalain orang apalagi yang memang benar-benar jelas maksiat nih misalnya anda bergabung sama sini kan mana saya tahu dosa anda apa dan saya juga nggak bakal nanya urusan apa emang kita bilik pengaduan gitu bukan kan tapi ini harus disadari gitu loh anda masuk kemarin punya dosa masing-masing. Mata, telinga, mulut, hati, pikiran, bahkan barangkali kemaluan di antara saudara, masya Allah, kalau dibilang benar-benar tidak ada. Tapi bila ada pun Allah mau mengantuk, Ya wayahnya aja tuh. Yang lain langsung penting, Anda belum penting. Nah di masa-masa di masa-masa itu jangan sampai ngomong sama Allah. Ya Rob, panen, ini? Oh jangan. nahu haba'am mansuro kata Allah. Ya sudah sekalian gak usah jadi kata Allah. hati ini merasa tuh gak Hari ini Anda satu khidmat. Tapi siapa yang nyangka gitu ternyata satu khidmat saja dikhidmatin orang. Untuk bisa Anda duduk di sini itu ada Mas Faruk tadi, ada Mas Amir, ada Mas Ajirindo, Mas Catro yang boleh menyiapkan ruangan ini, ada Mas Basri, nyiapin sound sistem bagaimana anda bisa merasa siapa lagi yang ada di balik anda semua mereka-mereka yang kemudian bikin baju anda jual baju anda sopir-sopir yang mengantar bahan satu ke bahan yang lain terlalu banyak orang lain yang berkhidmat sama kita jangan belagu gitu ya, kita buka surah Al-Kahfi di surat ke-18 Abah Al-Kahfi ayat 103, 104, 105, 106. Kalau mau diterusin, ya tanggung boleh. 107, 108. Alhamdulillah dalam pemahaman seperti ini, saya tuh nggak berusaha nggak pernah ngomong gini loh padahal saya tuh ya udah mengikhlaskan loh <laughs> aneh kan kan ada orang ngomong gitu padahal saya udah berusaha sabar <laughs> iya lu nggak sabar padahal saya tuh udah mengikhlaskan loh saya tuh nggak mau kemana-mana bantu minta bayaran kenapa ya masih ada orang yang ngomongin lah lah lah nah yang salah siapa yang ngomongin bos yang ngomongin itu mah dia justru jadi korban dalam tanda petik ya kalimatnya jangan hitam putih kalau Allah hitam putih ini ya Allah salah kan maksudnya apa Allah pilihin dia tuh jadi alat muji kita gitu dia nggak salah apa-apa emang mulut siapa ya? mulut siapa emang ya, mulut Allah perbuatan siapa ya? perbuatan Allah Pemakaru, pemakar Allah. Allah khairul makarim bukan ayatnya ida idromaita, omaromaita romaita, walakin Allah Roma. Sesungguhnya bukan mereka yang memanah. Ketika mereka memanah, tapi aku yang memanah. Jadi saya mempersulit diri saya untuk mengatakan bahwa gua itu udah baik sama tetangga itu. Karena lu merasa itu tuh. Karena lu merasa udah baik sama dia, jadi ya lu sakit. Hah? Dan boleh tuh santri khidmat punya punya rasa itu. Gila tuh anak santri darurat Udah keblek. Udah pelit capek-capek. Masya Allah. Jangan mau. Ikhlas aja, pel aja lagi. <clears throat> yang amat emang tugas ente itu kok. Emang nggak sadar tugas apa? Begitu, kasih kan? Makasih ya dia. Ya, oh siapa emang? Makasih udah injak lu di pel, tahu nggak lo? Tetap marah. Gak apa-apa hari pertama ya kan, makin lama harus makin makin baik. Ketika anda nanti upload kepada supervisor diuji lu ambil untuk apa anda upload itu? Oh ini peraturan kok Tapi kalau ya ya orang ya ha anada ini saya khairum minhum lebih baik daripada yang lain ha?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 Perhatikan coba. Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. katakan, maukah kalian aku kabari sebagai orang-orang yang kemudian merugi? Ya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Mereka yang menganggap sudah berbuat. Amal saya itu bisa sia-sia tuh pesantren. Saya merasa, oh ini pesantren. Katanya mau Allah gak dianggap Makanya para nabi itu paling takut kalau nggak dapat bimbingan Allah, nggak dapat hidayah Allah, nggak dapat taufik, nggak dapat pertolongan. Paling takut kalau nggak diterima amal. Itu Presiden kemudian ada pertanggungjawaban ya kan? Ada pidato kepresidenan. Mau diterima apa enggak gitu kan? Dia menyampaikan pidato itu. Baik itu diwakil rakyat yang disaksikan oleh rakyat langsung atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya ngeri itu. Bisa nggak diterima loh laporan pertanggungjawaban seorang bupati, wali kota. Wah kalau nggak diterima, gimana? Kejungkan, dimakzulkan. Bisa lengser bahkan bisa dipenjarakan itu. Maka Nabi Allah Ibrahim wasallam yang ngeri sekali. Perintahnya datang dari Allah yang maha suci. Mendirikan juga ya Ka'bah tempat yang suci. Nah, dia pun juga Nabi. Tapi habis bangun dia doa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terima amal kami. Tiba-tiba saya marah-marah misalnya. Gila tuh orang yang mengkareng gua. Nih. Saya kan beda, saya kan gak seperti ustadz yang lain. Nah, mulai itu merasa. Mulai itu merasa. Saya Pak Ustadz datang kemari Pak Ustadz saya tinggal Nah udah merasa itu udah salah udah Lu jangan cerita lagi lu udah salah Tapi saya mau cerita Iya lu cerita lu salah Kalau gue biarin lu ketemu lagi di sore lu begitu lagi Oleh emangnya nggak ada orang jahat apa di tempat yang baru Selalu akan ada aja Itulah ujian keikhlasan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda pengen diterima oleh Allah amal solehnya, ya harus karena Allah pol. Makanya dapat makan, mana, itulah. Bisa ya mati nggak makan. Kita dapat tempat tinggal, nggak jelas sampai sekarang. Ya lu kerja sama siapa? Lu kerja sama Allah, kalau minta sama Allah. setahun nih kita akan belajar tentang bab-bab tauhid, bab-bab Hari ini kita belajar jangan sampai merah, merasa bahayanya merasa itu lah. Allah. Jangan sampai kita merasa. Kita nggak bisa apa Emang saudara bisa nyapu kalau ada tukang sapu. Emang saudara bisa ngepel kalau ada kalau ada tukang kain pel, tukang gagang pel Nggak ada. Anda nggak bisa ngapa-ngapain nggak ada tukang sapu. Kira-kira begitu. Yang lebih pasti lagi adalah Anda nggak bisa membersihin juga kalau tidak ada kotoran. Maka itu berterima kasih terus. Ini jadi bab pelajaran-pelajaran berikutnya insya Allah. Berterima kasih melihat sampah, terima kasih ya ya Allah. Uh, matanya berbinar itu melihat kotor-kotor, melihat debu-debu kayaknya bawaannya udah pengen ngelap aja udah gitu. Melihat jerawat orang udah pengen mencet aja gitu. perasaan. Perasaan-perasaan itu nanti akan digoda sama setan. Dimunculi lo nih enak gitu. Lo nih Faizin, lo dikecilin tuh sama orang. Waduh. Lo nih Yusuf Mansur. Lo dikecilin sama dia tuh. Wah, begitu Anda naik anda merasa Yusuf Mansur, Anda merasa Erna, Anda merasa Musafa, Anda merasa Faizi, Anda merasa Jamil, Anda merasa Sani. Saya niat ketua Yayasan tahu nggak? Waduh, di situ justru kita minum. Di sini kita justru jadi Dan jangan sampai ngoleh. Kita berharap Allah ridho ya, Masih ingat kan pelajaran yang kemarin? Kan? Kita cari ridhonya Allah aja. Masya Allah kalau Allah udah redo masya selesai urusan selamat ya mengikuti terus program ini program yang saya sebut belum sempurna anda yang menyempurna program yang saya sebut kok bagus anda yang membaguskan belum baik anda yang belum buat yang menjadi baik anda angkatan pertama anda akan jadi abang buat adik-adik yang lain insya Allah ini aja saya masih kurang puas dengan jumlah saya pengen jumlahnya ini kan 120 60 ikhwan 60 akhwat anda udah tahu kan sectionnya banyak sekali di dalam Quran gedenya kayak gini gitu, loh Pak maaf ya kalau cuma kayak begini orangnya kurus-kurus lagi turun naik tangga, turun naik tangga waduh itu turun berdoa aja nah, kalau satu lantai dua tiga orang satu yang saya butuhkan apa saya butuhkan adalah keikhlasan dia nanti akan menyinari setiap langkah. Amal solehnya, amalia, amaliahnya, bibirnya, lisannya, hatinya berzikir terus sampai itu yang nanti akan membuat setiap lantai terjaga tidak ada macam-macam yang berlaku. Berikutnya memang hikmatnya itu sendiri. Ya. Nah begitu ada yang datang saja, anda jadi apa? Umpama nih saya putusin, Erna cari lagi, jumlahnya masih kurang. Nah, begitu ada yang datang, anda jadi apa? udah. Sedikit-dikitnya udah tiga empat materi udah datang kepada Anda, itu yang diajarin. Itu yang disampaikan. Saya doain terus. Dan istri suka nanya, ini anak-anak sampai hebat gimana? Kalau, kalau saya ini, kalau saya apa ya? Dan izin Allah, ini, ini, ini, supaya kita selamat. Ya, supaya kita selamat, biasa kita selipin. Kan saya pengen ngomong gini, saya ini merasa ayah. Kalau ada kalian, saya anggap anak. Saya ini merasa kakak. Nah, itu kan merasa tuh, merasa kan? Harus tambahin. Saya dengan izin Allah ya. punya rasa. Kalau ada orang ke saya tuh jadi sahabat, jadi keluarga, jadi anak, jadi adik. Ya suka nanya kalau hujan, ya Allah hujan. Ini sampai kemana pada gimana? Digiring deh. Saya doain. Mudah-mudahan perjuangan saudara-saudara nanti bermanfaat. Amin. Segitu dulu materi pada hari ini. Mudah-mudahan Anda senang. Yang masih pada wudhu, kita salat duha. Silahkan pungut kumur sebentar untuk kemudian kita salat duha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya meluruskan segala nawaitu kita dan menerima segala amal soleh kita. Sekali lagi, kesimpulan atau konklusi atau hikmah dari pada pertemuan pelajaran pada hari ini adalah jangan sampai merasa kurang apa saya jadi istrinya gitu ya kan seperti gitu kan kurang apa kopi gue bikinin itu kurang elu merasa saya juga kurang apa Pak Ustaz jadi suami saya mau nikahin dia mau siapa yang mau sama dia gitu oh nyakitin banget tuh Omongan, Tapi ketika dia ngomong saya ini kan jokir paling jadi duit buat anak saya, buat kamu, wow, udah makin nol tuh rumah tangga bubar. Tapi kalau nanya, iya bang, salah saya apa bang? Saya akan perbaiki bang sama saya. Abang udah banyak jasanya sama saya. Terus kita nafiin itu, dia malah sayang sama kita, malah gak jadi nyerahin. Sebaliknya enggak, kamu dek segalanya buat aku dek wah nggak jadi Hah? waduh yang ada bikin anak lagi malu coba betul nggak tapi ketika guru marah-marah kamu tidak menghargai saya sebagai guru Pak perlu, di, perlu dihargai berapa? Iya loh, kadang-kadang tuh muncul juga di sana. Gila nih orang. Udah ikhlas-ikhlasnya. <laughs> Gue udah ikhlas-ikhlas, udah tuh lo gak ikhlas. Gue udah sabar sabar gitu ya ujian terasa ujian terasa saya menyatakan kebanggaan saya kepada saudara-saudara saya kepada anda adik saya Allah insya Allah lebih bangga lagi amin insya Allah terima kasih banyak mudah-mudahan Allah memberi kita amin al-fatihah wasallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ajarkan kami untuk melurusin dia. Melempengin membersihin dia. Juga membenerin melurusi melampungin amal-amal saleh kami ya Allah. Agar engkau menerima semua amal saleh kami, engkau menerima semua nawaitu kami. Ya Allah, jangan sampai cacat dengan kebodohan kami dan kesalahan kami dan kelalaian kami untuk kebutuhan pertemuan kan jangan ya, sampai cacat kalau ah, ya Allah dengan kalimat-kalimat salah kan jangan ya, sampai cacat dengan hati kami pikiran kami yang busuk yang buruk yang jelek ya Allah tambah terus ilmu untuk kami agar kami bisa senantiasa memurnikan itu dan langkah kami lalu kami mendapatkan ridha oleh Allah urusan kami biarlah menjadi urusanmu saja impian kami biarlah menjadi impianmu saja Eh, ya Allah, apa yang di masa depan kami biar menjadi masa depanmu saja ya Allah. Engkau saja yang urus masa depan kami. Kami akan berbuat saja agar kau redha sama kami. Tapi urusan meminta, kami juga ingin meminta. Tolong kau mengurus kami sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah jauhkan setan dari kami. Jauhkan orang-orang yang bergerak ke juga dari kami. Agar kami bisa membersihkan selalu hati kami, pikiran kami, perasaan kami, langkah kami, nawaitu kami, kerjaan kami, amal salat kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.